Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, rahmatullah. Kita beruntung dipertemukan di sebuah majelis di mana kita belajar Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala bangga ketika hamba-hambanya berkumpul di bumi mempelajari kitab yang Allah turunkan. Satu-satunya kitab yang paling asli di alam semesta adalah Al-Quran. Asli kalimatnya dari Allah tidak ada satupun kata yang hilang dan Allah berbicara dengan bahasa Arab dan nanti kita juga masuk surga sampai di surga juga berbicara dengan bahasa Arab otomatis langsung bisa jangan belajar hanya kalau kalau belajar mulai sekarang maka bapak ibu akan bisa menikmati firman Allah mulai sekarang Insya Allah mudah-mudahan saya berdoa mohon di Jerman ada kursus bahasa Arab dan Bapak Ibu adalah mahasiswa pertama yang belajar bahasa Arab di Jerman. Eh, ada Ustaz Maimun. Oh, Insya Allah. Itu diam-diam. <laughs> Kemarin nggak bisa datang Ustaz. Oh gitu ya? Iya, ada ini meeting. Oh, insya Allah Tapi istri anak datang. Nitip Ustaz ya? ajarin bahasa Arab Ustaz. <laughs> Karena nanti semua datang lagi tahun depan sudah nggak pakai bahasa Indonesia lagi sini. <laughs> Tadi malam kita belajar bagian pertama dari surah An-Naba. An-Naba itu artinya berita yang luar biasa. Hmm, Dalam bahasa Arab, kalau berita itu berita biasa disebut al-khabar. Makanya surat kabar itu namanya nasratul akhbar. Tapi kalau berita itu luar biasa dan wajib diketahui oleh semua manusia yang tidak tahu pasti celaka, maka itu disebut dengan an nabat karena berita ini berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu berita tentang hari kebangkitan dan berita tentang alam akhirat, bahwa di alam akhirat nanti manusia akan hidup lagi dan akan dihisap oleh Allah dan akan dibagi dua golongan sesuai dengan amal mereka selama dunia yang beramal soleh mereka langsung oleh Allah ditempatkan di surga yang mereka sibuk dengan maksiat dan dosa-dosa dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Allah langsung sudah menyediakan bagi mereka namanya neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari api neraka insyaallah. Allah. Makanya doa-doa kita selalu memohon jangan sampai ada api neraka menyentuh tubuh kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia doa kita adalah tentang itu. Kalau Bapak Ibu tawaf di Mekah, doanya itu. Dan di mana saja berada, selesai sholat jangan lupa doa itu. Itulah doa dari Allah dan itu bekal kita untuk kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama surah An-Naba Tadi malam kita sudah membahas Tentang bukti-bukti keagungan Allah Masih ingat ya Bapak-bapak yang tadi malam datang Jadi dalam bukti-bukti ini dibagi dua Bagian pertama yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5 Penegasan bahwa hari kiamat pasti terjadi Hari kebangkitan pasti terjadi siap atau tidak, percaya atau tidak, Allah pasti akan mengadakan alam akhirat. Mengapa? Karena seringkali dunia tidak sanggup menyelesaikan persoalannya sendiri. Banyak orang salah di dunia dianggap benar karena dia mampu menyogok. Banyak orang benar di dunia sering dianggap salah karena dia lemah dan tidak mampu menyogok. Dunia tidak sanggup menyelesaikan ini. Tiba-tiba meninggal dan selesai. Belum ada penyelesaian. Penyelesaiannya nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang berbuat zalim, tenang saja. Ada akhirat nanti menyelesaikannya. itu orang beriman. Tidak pernah gundah dan sedih dengan apapun yang menimpanya. Orang berbuat zalim, dia tenang. Yang penting bukan aku yang mendolimi. Di dunia, seringkali banyak orang zalim aman. Orang didolimi, tidak aman. Begitulah kondisi dunia seringkali tidak memberikan hak yang sebenarnya. Kata Allah, harus ada alam akhirat yang menyelesaikan semua ini. Makanya Allah pastikan pada ayat 1 sampai ayat 5 di surat An-Naba yaitu bahwa Allah akan mengadakan alam akhirat. Kalla sayalamun summa kalla Setelah itu ayat berikutnya ayat ke-6 sampai ayat 16 sudah saya bahas tadi malam Allah menyebutkan bukti-bukti bahwa Allah bisa membangkitkan manusia sesudah mati. Karena mereka tidak yakin akan hidup lagi. Sebab kata mereka, kita mati, tulang kita sudah hancur, tubuh kita sudah dimakan oleh ulat, mana mungkin hidup lagi, kata mereka. Kata Allah, aku bisa menghidupkan kamu sesudah mati aku bisa menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada apalagi hanya mengadakan kembali kembali setelah kamu ada itu lebih gampang lagi kata Allah buktinya apa Allah mengajak kita melihat di alam semesta makanya di situ Allah mengajak alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا الله Allah lihatlah dia bulat bisa menghampar aku yang bikin alam najal ardo mihada dia telah gunung dia sebagai pasak gunung tegak bumi stabil gunung dicabut bumi hancur wan jibala autada dia telah dirimu sendiri aku ciptakan kamu berpasang pasang dari ayah dan ibu lahirlah anak yang punya tabiat berbeda laki perempuan wa khalaqnakum azwaja dia telah dirimu setiap hari kamu tidur aku bangkitkan Padahal ketika kamu tidur, kamu sudah mati. Wajalna naumakum subhati. Kemudian lihatlah perputaran siang malam. Itu semua aku yang mengatur. Wajalna laila libasa Wajalna nahar wa Lihatlah langit. Aku yang bikin semua ini. Tanpa tiang bisa tegak. Wabanaina faukum sab'an shidad. Tujuh lapis. Semua aku yang menciptakan. Kemudian lihatlah matahari aku yang mengatur dia berfungsi dua mengirim cahaya dan mengirim panas waja'alna sirajau wahaja dari panas itu timbullah uap uap menggumpal menjadi awan awan menjadi mengirimkan hujan wa anzalna minal mu'sirati ma'an untuk apa semua ini kata Allah untuk menumbuhkan pohon-pohonan linukhrija bihi habba wa nabata dari pohon itu maka datanglah buah-buahan manusia memakannya dan manusia hidup semua ini adalah untuk manusia Natin anfafa inilah pohon-pohon yang rindang yang membuat kamu bisa hidup dan dari pohon-pohon itu kamu bisa menghirup oksigen semua ini adalah bagian dari bukti bahwa aku bisa menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada maka aku bisa menghidupkan kamu sesudah mati percaya atau tidak kamu harus bersiap-siap bahwa kamu akan dihisap lagi oleh Allah dan kamu akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun yang kamu perbuat selama kamu hidup di dunia. Nah inilah barakallah ringkasan dari pertemuan kita pada malam ini. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua yaitu surga neraka dalam surah An-Naba. Barakallah ayat 17 sampai ayat 20 ini adalah peristiwa yang mengawali perpindahan manusia dari dunia ke alam akhirat. Bahwa kata Allah, hari kiamat pasti terjadi dan waktunya sudah ditentukan. Bahasa Arabnya disebut dengan miqata, waktu. Ada waktunya. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Allah sudah menentukan waktunya. Yang tahu hanya Allah Karenanya tidak boleh seseorang meramal-ramal tentang hari kiamat. Kemarin pernah heboh tahun berapa kiamat? Kerja tahun berapa? Ya. Jadi semua ulama sepakat ijma'ul ulama la yajuz ayatanabba fi amri kiamat. Tidak boleh kita meramal-ramal tentang hari kiamat. Tidak boleh. Tapi kita yakin bahwa itu ada waktunya. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Kata Allah, "Inna yaumal fasli karena miqata." Dulu orang kafir Mekah pernah datang ke Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, Muhammad kalau kamu benar, datangkan sekarang. Mana kiamat itu yang kata kamu ada? Datangkan sekarang. Kata Rasulullah, Allah yang tahu. Aku tugasku hanya menyampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nanti ketika kiamat terjadi, akan ditandai dengan tiga peristiwa besar. Yang pertama, ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi sangkakala itu ditiup dua kali. Tiupan yang pertama itu membuat semua makhluk mati. Dan waktu itu kata Uba bin Kaab dalam sebuah riwayat mengatakan sahabat Rasulullah SAW bahwa waktu itu manusia sedang normal bainamahum fi aswaqihim ada yang sedang belanja di pasar ya ya tabah umur mereka sedang tor menawar sehelai kain fi amril kumash sehelai kain tor menawar mereka pas satunya mau bayar meninggal yang satunya pas mau nerima meninggal ada yang orang yang sedang membawa oleh-oleh untuk istrinya pas membawa tengah jalan meninggal kenapa sang kekala ditiup ketika itu ada orang sedang mau makan pas mau makan sebelum nyampe ke mulutnya sudah meninggal dunia itulah peristiwa waktu itu sangat normal. Suasana tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan ditiup sangkakala yang pertama. Mengapa kok harus ada sangkakala yang pertama? Sebab syarat untuk pindah ke akhirat harus mati dulu. Harus mati dulu. Jadi makanya oleh Allah dimatikan dulu sebelum pindah ke akhirat. Nah ini, nah ketika manusia sudah mati semuanya, maka ada peristiwa yang mengawali perpindahan manusia ke alam akhirat, yaitu ditiupnya sangkakala yang kedua. Ini dia. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu sangkakala ditiup langsung tiba-tiba manusia bangkit dari alam kubur mereka dalam proses yang sangat cepat, tidak bertele-tele. Seperti kecambah tumbuh, dia langsung menggeliat dari alam kubur, bangkit, langsung dia berjalan, langsung berkumpul di padang mahsyar, berkelompok-kelompok ikut nabi mereka masing-masing. Disebut afwaj. afwajatnya berkelompok-kelompok. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umat terus sampai terakhir umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkelompok-kelompok afwaja dan ketika itu tidak ada seorang pun yang memakai pakaian. Sungguh. Tidak ada satu pun. Ketika Rasulullah bercerita tentang peristiwa ini, Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, hurla uratan, hurla kata Rasulullah yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan hurla Rasul bersabda nanti di hari kiamat semua manusia akan dikumpulkan barang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulan. Tidak memakai sandal. Kufatan. Kufat tidak memakai sandal. Orotan telanjang bulan. Hurla tidak disunat. Jadi semua kembali seperti baru lahir. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ayam turu ba'dun Nanti saling melihat Rasulullah Kata Rasulullah SAW, Al-yawma ashaddu min dhalika ya Aisyah. Pada hari itu, manusia tidak berpikir saling melihat. Situasi semua sangat menakutkan. Nah ini kejadian pada saat ditiup sangkala yang pertama. Nah sangkala yang kedua. Kemudian peristiwa yang lain. Tiba-tiba langit terbelah. Allah perintahkan langit membelah dirinya wa adzinat li rabbiha wa huqqat kata Allah Allah izinkan langit untuk membelah dirinya seketika kemudian langit mengkelupas seperti runtuh dan berlobang-lobang seperti berpintu-pintu sebagai ulama tafsir mengatakan malaikat turun dari lubang-lubang itu untuk mengatur kondisi pada saat peristiwa itu terjadi dan Allah menggambarkan wa futihatis sama fakanat abwaba langit terbelah dan nampak seperti berpintu-pintu. Kejadian yang ketiga adalah bahwa gunung. Tadi gunung sebagai apa? Pasak. Sebagai pasak. Tadi malam saya jelaskan bahwa sebuah tenda tegak karena ada pasaknya. Kalau pasak digoyang, tenda ikut bergoyang. Kalau pasak dicabut, tenda roboh. Sama begitu. Kalau gunung digoyang, bumi gempa. Kalau gunung dicabut, bumi hancur. Makanya setiap peristiwa hari kiamat selalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hancurnya gunung. Allah firman, wa suyiratil jibalu fakanat saraba." Sampai di sini maka pindahlah manusia ke alam akhirat dan tiba-tiba mereka dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah golongan ahli surga dan yang kedua adalah golongan ahli neraka. Nah, Allah pertama cerita di sini tentang ahli neraka. Allah ceritakan tentang ahli neraka. Nanti setelah ini Allah menceritakan tentang ahli surga. Mengapa? Supaya happy ending. Iya. Coba kalau akhirnya neraka, pengajian selesai semua cemburu. Tapi oleh Allah selalu Allah cerita tentang surga neraka, selalu Allah cerita surga di bagian akhir, selalu. Supaya Bapak Ibu pulang dari pengajian senyum, teringat surga. Insya Allah, semuanya ada surga, insya Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita sekarang uh, dengarkan apa kata Allah tentang neraka. Yang pertama, Allah sebutkan bahwa neraka ini merekam dan Allah sudah meletakkan neraka itu alat perekam disebut dengan istilah pengintai. Nah, dalam bahasa Arab radar itu disebut ar Terjemahnya apa tadi? Mantap. Ini yang Tapi baca itu memang yang yang yang benar di sini. Yang baca itu masih buta. <laughs> Tahu aja. Jadi kata kawaib itu mentok kawaib. Jadi oh, betul. betul. Kawaib itu artinya. Nah, bahasa ini dia ingin menghindari bahasa agak sedikit menggugah. Sebetulnya wanita itu di antara uh, merangsangnya dari segi montoknya. Makanya Allah sebutkan di sini wa kawaib atroba. Wa kawaib atroba. Jadi Allah menyebutkan bahwa dia montok. Kata Allah. Artinya apa, Bu? Bahwa nanti di surga kaum ibu, kaum wanita menjadi paling cantiknya bidadari. Semua berdiri surga kalah sama kecantikan ibu-ibu kalam. Nah, dan ibu tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikan itu kecuali dari ahli surga yang sama di dunia. Maka dia disitulah letak keistimewaan wanita surga. Kata Rasulullah apa? Lau itola'at nisa'u ahli jannah. Seandainya sekarang wanita dunia sudah ada di surga. Lalu dia nongol ke bumi. Hmm, wanita dunia yang masuk surga terus nongol ke bumi sekarang la adha'a dunya binuri wajhiha. Niscaya dunia akan terpancar cahayanya dengan cahaya mukanya. Wala syamma rohaina rohaina tuha dunya. Dan niscaya semua keharumannya akan tercium kepada penduduk bumi. Itu baru nongol, bukan turun. Nongol dulu. <laughs> Masya Allah. Itu saking dahsyatnya wanita dunia yang masuk surga. Kata Allah, wa kawaibah Dan di surga semuanya gadis. Ya. 30 tahun ya? Semuanya berusia 30 tahun. tujuh belas tahun itu masih kekanak-kanakan terlalu manja. Empat puluh tahun kelewat. 40 tahun kres kenawan. Kenawan. Dikit Allah nih. Nih. Faja'alnahunna abkar. Semua dibikin gadis oleh Allah. Jadi tidak ada wanita hamil di sana. Tidak ada. Dan begitu selesai melakukan hubungan sama suaminya, gadis lagi otomatis. hunna abkar. Masya Allah. Iya. Maaf, cuma gadis-gadis kok yang ada di situ. Ibu-ibu nggak ada. Nggak ada yang buat ibu-ibunya gitu. Eh. ini pertanyaannya beneran serius. Sudah, seperti. Hmm. Maksud saya ketemu nggak sama suami yang waktu yang mana? Gitu? Yang dulu. Yang mana? Mau ganti. Yang mana? Yang mana ini? Yang mana? Yang mana? Tergantung perjuangan masing-masing kalau ibu bergandeng bersama-sama ayo pak ayo sama-sama surga pak ayo ayo ayo sama dia sama-sama berjuang bersungguh-sungguh ada pengajian datang bersama-sama sholat malam masya Allah sering pokoknya saya menguatkan beriman meningkatkan iman ada amal soleh sama-sama mengerjakan dan seterusnya insya Allah kumpul lagi tapi kalau ternyata beda suaminya ya ma, apa tidak patuh kepada Allah tidak ikut Allah istrinya soleh banget gitu kan ya sudah cus itu cus cus itu goodbye cus itu goodbye oh gitu ya siapa, Pak? Eh, kan di surga kan banyak para laki-laki yang belum menikah iya. Allah nikahkan dengan pasangannya di surga dan banyak di surga juga wanita-wanita yang belum menikah Allah pertemukan dengan pasangannya di surga nah, di situ jadi jangan menyesal kalau di dunia belum dapat. Allah sudah ayat langsung mengatakan eh, sudah kalau itu aku di surga aja rugi lu itu masuk surga masuk makanan kecuali di tempat-tempat maksiat baru masuk makanan mau makan nggak bisa kecuali di tempat yang gelap, yang gemerlap, yang dilayani wanita telanjang baru masuk macam-macam itu penyakit sekarang itu sudah bermacam-macam orang kena penyakit. Nah, banyak orang masuk neraka karena nafsu makan. Kata Allah, jangan kau coba yang haram. Aku ganti dan tidak akhirat. Yang kedua, banyak orang masuk neraka karena nafsu seks. Berzina, naudzubillah min dzalik, tahu batas. Kata Allah, kalau kau masuk surga, jangan kau coba-coba yang haram. Aku ganti nanti di surga. Yang ketiga, banyak orang masuk neraka karena nafsu bersenang-senang main judi, mabok, dan seterusnya. Kata Allah, jangan kau coba-coba yang haram. Aku ganti nanti di akhirat. Maka syarat mutlak untuk kita bisa menikmati tiga hal ini, jangan coba-coba yang haram di dunia. Allah ganti nanti di akhirat. Inilah salah satu rahasia penting mengapa Allah menyebutkan tiga hal ini untuk kesenangan di surga. Dan inilah perjuangan kita. Dan ini yang saya maksudkan tadi itulah pengumuman di pintu gerbang pertama tadi itu. Dia berliku-liku mencari yang halal. Mencari yang halal dari makanan. Mencari yang halal dari seorang istri. Mencari yang halal dari kesenangan. Semua ini bagian daripada perjuangan kita. Sehingga kita termasuk orang yang ahli surga kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penutup dari cerita tentang surga ini kata Allah untuk surga ini balasan melebihi dari amal mereka Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ini melebihi amalmu. Amalmu sedikit sebetulnya, tapi aku kasih banyak lebih daripada amalmu. Bacalah tasbih kepada Allah. ikuti saya pelan-pelan ya. Saya akan bacakan tasbih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sama-sama. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حمد يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه كريم وعظيم سلطانك يا الله kami hambamu kami banyak dosa kami banyak khilaf kami seringkali lupa kepadamu ya Allah banyak waktu kami terbuang seringkali kami tidak sempat membaca Al-Quran yang kau turunkan Seringkali kami tidak sempat bangun di malam hari untuk bersujud kepadamu, ya Allah. Tapi engkau masih mengurus, engkau telah masih mengurus kami, ya Allah. Engkau masih mengurus kami, ya Allah. Engkau berikan kami kesempatan untuk bernafas. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk menghirup udara segar. Engkau beri kesempatan kami untuk sehat. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengurus kami. Sekalipun kami lalai kepadamu. Tapi kami mohon ampun, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah. Jika kau tidak ampuni, kepada siapa kami mohon ampun? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Semuanya bisa istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ingat masa lalu yang banyak waktu dibuang-buang. Oh, sambil baca istighfar. Ingat sudah berapa lama kita seringkali sudah tidak pernah baca Quran. Ingat sudah berapa lama kita tidak sempat bangun sholat tahajud berapa lama kita tidak sempat ke masjid sholat berjamaah astagfirullah astagfirullah astagfirullah ya Allah ayah ibu kami yang telah mengurus kami membesarkan kami kami di perantauan ini berjauhan dari anak ibu kami Harap ya di antara ibu kami yang sakit mohon kau sembuhkan ya Allah di antara ibu kami yang masih hidup berkah hidup mereka ya Allah dan terakhir ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia panjarkan cahaya di guru mereka ya Allah selamatkanlah mereka dari api neraka ya Allah selamatkanlah mereka dari siku kubur ya Allah ya Rabb, mereka telah berjasa mengurus kami saat kami tidak bisa mandi sendiri saat kami tidak bisa pakai